PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Senjaka Biarkan Biarkan ia mencabut pedangnya Tuan Putri Anak muda sombong Untuk apa kau cabut pedangmu Masukkan kembali Ayo Masukkan dan antarkan kembali junjunganmu. Tidak, aku tidak akan kembali sebelum... Tuan Putri adalah seorang yang baik. Seorang putri agung yang menjadi teladan seluruh wanita di kerajaan Indraprasta. Karena itu kembalilah. Kembalilah pulang dan beristirahatlah Tuan Putri. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-10 dengan judul Geger Bumi Galuh. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen, ide cerita Cece Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. pada seri yang ke-8 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Eli Panca sebagai Seruni, Dedi sebagai Sancaka, Mogan sebagai Arumbaka, Wenda Lubi sebagai Resi Amista, Juni sebagai Kisura Praba, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada akhir kisah yang lalu diceritakan, di muka pintu Pondok Resi Amista terjadi ketegangan. Putri Seruni yang kini ditemani oleh Raden Sancaka dan seorang pengawal memaksa hendak masuk. Akan tetapi, Resi Arumbaka yang kemudian menyadari keadaan akhirnya mencoba mengalah. stop Hmm, baiklah. Aku akan masuk sebentar ke dalam. Kalian tunggulah di sini. Hei, kau, kau berani memerintah seperti itu? Biar, ya, biarkanlah Sanjaka. Kita lihat saja. Ayolah masuk Tuan Besi. Aku akan menunggumu di tempat ini. Uh, uh, maafkan saya. Maafkan saya Tuan Putri. Saya hanyalah sekedar menjalankan perintah. Maafkan saya. Setan! Rencana apakah yang sedang dilakukannya di dalam? Aku akan melaporkannya semua ini pada ayahku. Ah, jangan, jangan pergi Sanjaka. Pengawal, pergilah kau menghadap Paman Suraprabha. Katakan aku memanggilnya kemari. Dan kau boleh menceritakan apa yang terjadi di tempat ini. Ah, baik, baik Tuan Putri. Hamba akan segera kembali. Resi Arumbaka yang tidak mampu menghadapi Putri Seruni segera menemui Resi Amista yang pada saat itu hendak memberikan hajaran dan untuk membuktikan ancamannya. Ah, akan kulihat apakah kalian tidak akan menyembah dan memohon ampun menghadapi siksaanku. Hmm, bersiaplah bocah-bocah keras kepala. Ah, apa yang dapat kita lakukan, Kak Cempaka? Oh, ah, kelihatannya tidak ada lagi yang dapat kita lakukan, Raden. Kita tidak dapat memenuhi permintaannya. Andaikan dapat, aku tetap tidak akan mengabulkannya. Hmm, bersiaplah untuk menerima hukuman. Tuan Resi! Tuan Resi! Eh, siapa yang menyuruhmu datang kemari, Arupaka? Ah, ampun, Kakang. Ampun. Di pintu depan ada Tuan Putri Seruni yang memaksa hendak masuk dan menjumpai kedua bocah itu. Hmm, menjumpai bocah-bocah ini? Ah, dari mana mereka tahu tentang bocah-bocah ini? Uh, saya tidak mengerti, Kakang. Hmm, mengapa kau tidak mengatakan bahwa aku tidak ada? Ah, saya sudah menjelaskan itu, Kakang. Tapi mereka berkeras ingin menjumpai anak itu, Kakang. Hmm. Ayolah kita keluar. Aku akan mengusir mereka. Raden, agaknya Dewata Agung mengirimkan utusannya untuk menyelamatkan kita. Iya, Kecempaka. Rupanya pesan yang aku sampaikan dua hari yang lalu pada pengawal itu sudah menampakkan hasilnya. Putri Seruni datang pada saat yang tepat. Siapakah Tuan Putri datang mengunjungi pondok saya ini? Pondok ini merupakan salah satu pondok dalam kompleks Istana Agung Indraprasta. Dan kedatangannya adalah untuk menjenguk kedua tawananmu. Siapakah kau ini anak muda? Mengapa kau bersikap demikian sinis kepadaku? Seorang tamu yang diundang secara resmi oleh Baginda Prabu Sora? Hmm? Aku adalah Sancaka putra dari salah seorang panglima utama dari Indra Prasta, Suraprabha. Ayahmu pun tidak akan bersikap brutal seperti ini di hadapanku. Apa yang sebenarnya tengah kau kerjakan di dalam pondokmu ini, Hersi Asing? Mengapa kau menyembunyikan kehadiranmu? Mengapa kau mengelabui kami dengan alasan keluar kota raja? Kau tidak perlu mencampuri urusanku, pemuda usil. Aku akan bertindak tegas pada siapapun juga yang hendak menghalang-halangi kehendak Tuan Putri junjunganku. Jaka! Biarkan, biarkan dia mencabut pedangnya Tuan Putri. Anak muda sombong. Untuk apa kau cabut pedangmu? Masukkan kembali, ayo, masukkan dan antarkan kembali junjunganmu. Tidak, aku tidak akan kembali sebelum... Tuan Putri adalah seorang yang baik. Seorang putri agung yang menjadi teladan seluruh wanita di kerajaan Indraprasta. Karena itu kembalilah. Kembalilah pulang dan beristirahatlah, Tuan Putri. Putri Seruni maupun Sancaka tidak dapat lagi menguasai dirinya. Segera saja keduanya berbalik dan meninggalkan pintu pondok resi Amista. Akan tetapi, belum lagi keduanya jauh berlalu, Resi Amista serta Resi Arumbaka menutup pintu pondoknya. Dari kejauhan terlihat dua orang yang sedang berjalan cepat mendatangi. Oh, itu, itu adalah ayah dari anak muda itu, Kakang Amista. Cepat sadarkanlah keduanya. Hmm. Dia akan sadar dengan sendirinya Adi Arumbaka. Aku tidak akan mengganggunya terlalu jauh. Eh, Sanjaka, apa yang telah terjadi dengan Tuan Putri? Ah, ah, ah, yang terjadi dengan Tuan Putri? Oh, oh, setan! Apa yang terjadi dengan diriku? Hei, eh, resi asing tukang tenung itu telah mempengaruhi diriku dengan ilmu hitamnya. Oh, itu dia belum juga masuk dalam pondoknya. Hei, Resi Asing! Pemuja Durga, kubunuh kau! Hei, eh, Sanjaka! Tunggu! Tunggu, Sanjaka. Tunggu. Sadarlah kau. Apa yang tidak kau berbuat? Ha? Minggirlah, Ayahanda. Eh. Minggirlah. Biarkan saya memberikan hajaran pada rasi tukang tenung itu. Tunggu. dan dengar kata-kataku. Biar aku yang akan menyelesaikan persoalan ini, Sanjaka. Kau tunggulah di sini. Ah, ah, Tuan Putri, harap Tuan Putri sudi untuk menahan diri. Biarlah hamba yang akan menyelesaikan masalah ini. Baiklah, Paman. Ada apakah sebenarnya yang telah terjadi di tempat ini, Tuan Resi? Putramu bersama Putri Saruni hendak memaksakan kehendaknya untuk masuk ke dalam pondokku. Oh, hendak melakukan pemeriksaan. Bohong, Paman. Saya hanya hendak bertemu dengan kedua orang tawanannya yang menurut pengawal pondoknya adalah sahabatku. Oh, Tuan Putri. Sebaiknya Tuan Putri kembali saja. Jika memang itu tujuan Tuan Putri. Karena sebenarnya lah Perihal tawanan itu memang sudah diketahui dan seizin anda, Tuan Putri. Tapi apakah saya tidak bisa bertemu dengannya? Bertemu dengan kedua tawanannya yang menurut pengawal pondoknya adalah pernah menjadi sahabat saya. Uh, Tuan Resi, apakah memang Tuan Putri Seruni tidak dapat bertemu dengan kedua tawanan Tuan itu? Dengan segala senang hati, saya akan mempersilahkannya untuk bertemu esok pagi saat ini saya sedang mempersiapkan sesuatu. Untuk itu, kami mohon agar tidak diganggu. Hmm. Ah, Tuan Putri, hamba kira memang sebaiknya lah besok Tuan Putri bertemu dengan kedua tawanan resi. Dan kau sanjaka kembalilah pulang. Ayo, tinggalkan tempat ini. Iya. Kembalilah sanjaka Aku pun hendak kembali. Kita bertemu kembali besok pagi untuk melihat kedua sahabatku. Mari. maafkan kedua anak muda tadi, Tuan Resi. Keduanya adalah anak-anak yang tidak dapat menahan diri. Anak-anak yang tidak dapat mengenal mana bukit dan mana gunung. Uh, saya permisi, Tuan ya, silakan dan maafkan saya, Kisura. Ah, tidak apa-apa, Tuan Resi. Uh, uh, Tuan Resi tidak bersalah. Uh, mari. Marilah masuk Kakang Amista. Jangan hanya melamun di muka pintu. Hmm, mari. Mari Adi Arumbaka. Kau kuncilah pintu itu dan jaga kembali tempat ini. Aku hendak menemui kembali kedua anak itu. Baik, Kakang. Resi Amista memasuki kembali pondoknya dan kemudian menemui kedua bocah tawanannya yang masih tetap duduk bersila. Perlahan-lahan, Resi asing itu duduk di atas batu hitam di hadapan Raden Purbaya dan Cempaka. Matanya memandang kedua tawanannya dalam-dalam tanpa mengeluarkan satu patah kata pun. Beberapa saat keheningan berlangsung dan akhirnya bagaimana sekarang? Apakah kau masih tetap berkeras mempertahankan pendirianmu yang bodoh? Ah, kau hebat sekali, Tuan Resi. Berhasil mengusir putri dari penguasa Indra Prasta ini. Rupanya itulah salah satu tujuanmu. Mengulur waktu dan mencari kesempatan untuk lepas dariku. Kau memperalat pengawal pondokku. Benar. Apapun yang dapat kami lakukan, akan kami lakukan untuk menghadapi seorang tukang tenung licik sepertimu. Seorang tukang tenung pengecut. hey, kau akan menyesal. Kau akan menyesal, bocah besar mulut. Resi Amista yang tak dapat lagi menahan amarahnya melenting ke arah tubuh Raden Purbaya dan kemudian menepuk beberapa kali urat-urat di sekitar pinggang bocah keras kepala itu. Dan beberapa saat kemudian, Raden Purbaya meringis menahan sakit yang teramat dahsyat. Bocah kecil itu merasakan tubuhnya bagaikan dijalari oleh ribuan serangga ganas yang menggigit di seluruh bagian tubuhnya. Kak, Kak Jembaka, Iblis ganas, bunuhlah saja kami. Jangan kau siksa kami seperti itu. <laughs> Mau apa ku bangkit dari atas rumput itu? Eh, apakah ku mengiri ingin mendapatkan bagian seperti itu? Hah, baiklah. Ya, hop, Hehehe. <laughs> <laughs> Kalian boleh berguling-guling di rumput itu. Aku akan membebaskan kalian manakala kalian bersiap untuk mengatakan rahasia kekuatan yang terpendam dalam tubuh kalian. hmm. <laughs> Bunuhlah kami. Bunuhlah si jahat. Apapun yang akan terjadi, kami kami tidak akan menyerah. <laughs> Kau akan segera terbebas dari siksaan itu jika kau mengatakan rahasia kekuatan itu. <laughs> Sementara itu, Kisura Praba yang diam-diam memendam rasa penasaran menuju ruang dalam istana Indraprasta dan meminta izin untuk bertemu dengan Baginda Prabu Sora. Hmm. Ada apakah kau malam-malam datang menghadap Suraprabha? Oh, sesuatu yang aneh. Yang sangat mencurigakan telah terjadi di pondok resi asing itu, tuanku. Hmm. Resi Amistaka maksudmu? Oh, benar, tuanku. Baru saja tuanku putri datang ke sana hendak meminta izin masuk menemui dua orang yang menurut pengawal pondok itu adalah sahabatnya tuanku. Tapi bukankah Resi Amista saat ini sedang tidak berada di pondoknya? justru itulah yang menjadi tanda tanya dalam diri hamba tuanku. Resi Amista saat ini sesungguhnya lah berada dalam istana. Dan adiknya Rumbaka diperintahkan menjaga pintu pondok itu. Seakan-akan ada sesuatu yang teramat rahasia yang sedang disembunyikannya. Sesuatu yang disembunyikannya. Ya, ya. Mungkin saja. Karena tadi siang dia telah meminta izin dariku untuk meninggalkan kota raja sampai esok pagi. Tapi apakah kira-kira yang disembunyikannya? Kaukah itu seruni? Mengapa aku mengintip di situ? Ayo, kemarilah. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan kepadamu. Saya, saya hanya sekedar ingin melengkapi keterangan Kisura Ayahanda. Anda. Eh, resi asing itu tentu sedang menyiapkan sesuatu yang teramat penting hingga ia mengusir saya dan Sancaka putra Paman Sura dengan kekuatan hitamnya. Dan saya yakin semua itu pastilah ada hubungannya dengan kedua tawanannya itu. Kurang ajar resi asing itu. Berani menghina putriku sedemikian rupa. Tapi ya ya, dia telah bercerita tentang sesuatu yang aneh yang terdapat dalam tubuh kedua tawanannya itu. Ya, ya, baiklah. Aku akan melihat ke sana. Kalian kembalilah. Biar aku yang menyelesaikan persoalan ini. meninggalkan Prabu Sora. Demikian pula dengan Seruni kembali ke kamarnya. Sedangkan Baginda memasuki kamarnya dan kemudian mengambil sebilah senjata pendek yang ternyata adalah kujang cakra buana. Sini kamu. <coughs> Aduh, <coughs> saya sakit batu, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih, bombat. Bomnya batuk, pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, Ya, kini ada Bombard, si tablet kuning segi enam dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Bombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi dan batuk karena merokok. Bombat bekerja sekuat bom. Bombat, bomnya segala macam batuk, produksi KB Pharma. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan Raden Purbaya dan Cempaka? Bagaimanakah dengan misteri kekuatan halus yang terpendam dalam tubuh kedua bocah tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-10 Geger Bumi Galuh yang dipersembahkan oleh Bombat dan Kalpanax bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda Sampai jumpa.